Umayyudlilhu yudlilhu falahadiyalah. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan, maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi dari tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad dan benar hamba juga utusannya.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 Wa khair hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk setelah Al-Quran yang merincikan dan menjelaskan secara gamblang adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri dan seburuk-buruk perbuatan yang berhubungan dengan masalah ibadah secara khusus adalah yang tidak punya rujukan dari Al-Quran dan Sunnah. Fa inna kulla muhdithin bid'ah. Semua ibadah yang tidak punya rujukan wahyu dikenal dengan perbuatan baru dalam agama. Wa nabidatun dalalah dan perbuatan baru itu bisa membawa pelakunya pada kekeliruan dan kesesatan. Wa indalan finar akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Saudaraku seiman rahimani rahimakumullah. Ada sebuah masjid di muka bumi ini yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin. Mereka tidak mau mengetahui tentang informasinya, tidak mau mengunjunginya, bahkan tidak mau tahu apapun berhubungan dengan masalah itu. Itulah Masjid Aqsa, saudaraku. Masjid Aqsa yang ada di Palestina adalah salah satu dari tiga masjid yang mulia. Banyak di antara kaum muslimin sekarang yang tertipu dengan media. Menganggap bahwasanya tidak perlu ke sana atau bahkan takut ke sana atau bahkan tidak mau tahu tentang informasinya. Terbukti mereka tidak pernah berusaha untuk mencari tahu informasinya Apalagi untuk terfikir ke sana. Karena ditakut-takuti oleh informasi, di sana susah, lagi ribut, dan seterusnya. Saya punya pengalaman pribadi teman-teman sekalian pada saat mengunjungi tempat itu dua minggu yang lalu. Alhamdulillah Allah mudahkan. Dan saya berani mengatakan di mimbar ini bahwasanya informasi yang sampai kepada kita terlalu berlebihan. Seakan-akan mustahil umat Islam untuk masuk ke sana. Memang negara itu lagi dijajah oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang tidak beriman pada risalah Nabi Muhammad SAW. Tetapi umat Islam di sana hidup, mereka makan, mereka berdagang dan memang asal daripada asli penduduk Palestin adalah suku Finikiun dan juga suku Kanaaniun. Mereka adalah suku asli Arab. Dulunya mereka beragama Nasrani mengikuti kerajaan Romawi dan akhirnya setelah masuk Islam di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ke Palestina, mereka menganut Islam. Jadi sekarang alasan mereka mempertahankan wilayah mereka karena dua hal. Yang pertama karena mereka muslim dan muslim tidak dibolehkan dalam agamanya untuk membiarkan siapapun merampas wilayah yang telah mereka kuasai. Dan yang kedua adalah mereka penduduk asli yang memang tidak boleh sama sekali direbut dari mereka wilayahnya. Ini sudah hukum Allah dan juga hukum manusia. Baitul Maqdis saudaraku, masjid yang sangat mulia disebutkan dalam banyak sekali dalil-dalil. Dalam Al-Qur'an Allah khususkan surah Isra, surah nomor 17 menyebutkan tentang Masjid Aqsa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram minal masjidil aqsa alladzi barakna hawla. Al-ayah Segala puji dan maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa. Dan Aqsa artinya sesuatu yang jauh karena sangat jauh jaraknya dari Mekah, maka dikatakan Masjidil Aqsa. Nama lainnya adalah Baitul Maqdis atau rumah yang tersucikan. Allah menyebutkan namanya di dalam Al-Qur'an dan terlalu banyak fadilah yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya saudaraku, Masjid Aqsa adalah masjid yang kedua dibangun di muka bumi setelah Masjidil Haram. Ibrahim alaihissalam pada saat selesai membangun Masjid Haram Mekah, beliau menuju ke Palestina dan membangun Masjid Aqsa, tepatnya 40 tahun setelah membangun Masjidil Haram. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari nomor 3366 dan 3425. Juga riwayat Imam Muslim nomor 520, An-Nasai nomor 690 dan Ibnu Majah 753. Abu Dzar radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qultu ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a fil ardi awal?" Qala al masjidil haram Qala qultu thumma ay. Qala al masjidil al-Aqsa. Qultu kam kana bainahuma? Qala 40 sana. Thumma aynama adrakta as-salatu ba'd fasalli fa innal fadla fi. Aku bertanya kepada Nabi SAW dan berkata, Wahai Rasulullah, masjid apakah yang pertama kali dibangun di muka bumi? Lalu beliau bersabda Masjidil Haram di Mekah. Lalu Abi Dhar berkata lagi, lalu setelah itu masjid yang mana? Lalu beliau bersabda Masjidil Aqsa. Lalu aku berkata, berapa jarak antara pembangunan keduanya? Maka beliau bersabda jaraknya adalah 40 tahun. Kemudian beliau mengingatkan mengatakan, dimanapun kau didapati waktu sholat, di sana, di tempat masjid itu, maka sholatlah karena keutamaan ada padanya. Maksudnya adalah setiap kita mendapatkan lokasi dimanapun karena lokasi Masjidil Aqsa itu kurang lebih 1,4 hektar sangat luas dan dimanapun posisi kita mendapatkan sholat maka kita akan mendapatkan fadilahnya. Masjidil Aqsa juga memiliki fadilah dan ini tidak dimiliki oleh masjid yang lain termasuk Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Disebutkan di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Nasai dalam sunannya nomor 693, Ibnu Majah dalam sunannya nomor 1408 dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Dikatakan anna Sulaiman, kata Nabi SAW, anna Sulaiman bin Dawud alaihi salam lama bana bait al-maqdis sa'al Allah azza wa jal khilala thalatha sa'ala Allah azza wa jal hukman yudafi hukma fa'utiya wa sa'ala Allah azza wa jal mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di fa'utiya وسأل الله عز وجل حين فرج من بناء المسجد أن لا يأتي أحدا لا ينهزه إلا الصلاة فيه أن يخرج من خطيئته كيوم ولدته أمه Sesungguhnya Sulaiman alaihissalam pada saat selesai merenovasi masjid Aqsa, karena dibangun oleh kakeknya Ibrahim alaihissalam, kemudian Sulaiman setelah itu datang alaihissalam memperbaiki dan merenovasi masjid Aqsa. Setelah selesai memperbaiki, memperbaiki masjid Aqsa, maka Sulaiman meminta kepada Allah Azza wa Jalla tiga hal. Yang pertama dia meminta agar hukum yang diberikan keputusan atau keputusan yang Sulaiman ambil selalu sesuai dengan hukum Allah dan Allah telah memberikannya. Jadi apapun yang Sulaiman alaihissalam berikan hukum kepada masyarakatnya, maka itu sesuai dengan hukum Allah, tidak ada pelanggaran dan Allah telah berikan. Yang kedua, Sulaiman alaihissalam meminta agar diberikan kerajaan yang tidak layak untuk orang setelahnya dan juga telah diberikan. Dan yang ketiga, Sulaiman alaihissalam meminta agar tidak ada siapapun yang datang ke masjid ini untuk sholat tidak ingin kecuali hanya untuk sholat saja, melainkan dia akan keluar seperti keluar dari sholat, kecuali seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Dan kita tahu fadilah dibersihkan dosa seperti baru dilahirkan oleh ibu ini hanya ada di masalah haji. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, kata Nabi SAW, siapa yang haji tidak rafas, mengucapkan kata-kata syahwat, tidak fusuk, menyentuh secara fisik pada pasangan yang tidak halal buat mereka tentunya, kemudian juga tidak jidal, tidak berdebat-debat di musim haji, maka dia akan pulang dari haji seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Tapi Masjid Aqsa saudaraku, sekali saja sholat di sana, apapun kata ulama hadis sunnah atau wajib, maka pahalanya kalau ikhlas datang untuk sholat saja, maka seperti baru dilahirkan oleh ibu lagi. Ini fadilah yang sangat agung dan di Masjid Haram Mekah pun tidak dimiliki atau tidak memiliki fadilah ini. Kemudian juga dalam riwayat yang lain dikatakan Abi Dzar radhiyallahu anhu dalam hadis diriwayatkan oleh Tabarani dan ini juga disahihkan dalam Kitabul Awsat nomor 6983 dan 8230, Al-Hakim dalam Mustadraknya nomor 8553, Al-Baihaqi dalam Syu'abil Iman 4145 dan yang lainnya serta ini dikuatkan dengan persahihan Syekh Albani. Abi Dzar berkata, تذاكرنا ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسجد بيت المقدس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا أفضل من أربع صلوات فيه ولنئم المصلي وليوشقن ألا يكون للرجل مثل شطن فرسه من الأرض حيث يرى منه بيت المقدس خيرا له من الدنيا جميعا أو قال خيرا, خيرا من الدنيا وما فيها Kami pernah berbincang-bincang di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari. Kemudian kami berbicara satu sama yang lain sahabat, manakah yang lebih afdal, Masjid Nabawi ini, Masjid Rasulullah SAW atau Masjid Aqsa? Maka Rasulullah SAW pun keluar lalu menyampaikan kepada kami, solat di masjidku ini lebih afdal daripada Masjid Aqsa empat kali solat di dalamnya. Dan dia adalah sebaik-baik tempat solat. Masjid Aqsa adalah sebaik-baik tempat solat. Nanti menjelang hari kiamat akan terjadi di wilayah Maitul Maqdis orang-orang tidak memiliki tanah lagi sampai seseorang di antara mereka hanya memiliki tanah senilai tali kudanya saja. Dan ini subhanallah seakan-akan memberikan isyarat kita pada hari-hari sekarang ini. Di mana pada saat itu dia tetap bertahan karena dia ingin melihat Baitul Maqdis. Orang-orang asli di sana, walaupun dia cuma punya, punya tanah, nilainya hanya seperti tali kudanya, artinya sangat murah atau sangat kecil, mungkin cuma satu kali satu meter saja. Dia akan pertahankan yang penting dia bisa melihat Betul Maqdis. Dan ketahuilah, tanah sekecil itu di lokasi sana jauh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Dalam riwayat lain dikatakan lebih baik dibandingkan dunia dan apapun yang ada di dalamnya. Juga Nabi SAW menyebutkan tentang fadilah Masjid Aqsa dimasukkan bersama dengan sholat masjid atau pergi ke masjid haram dan masjid nabawi. Di dalamnya adalah hadis Nabi SAW yang masyur riwayat Bukhari nomor 1189 dan Imam Muslim 1397. Kata Nabi SAW, لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى Tidak boleh safar secara khusus, kata Nabi SAW. Mendatangi sebuah masjid, kecuali menuju ketiga, salah satu dari tiga masjid. Masjid Haram di Mekah, Masjid Rasulullah SAW di Madinah, dan Masjidil Aqsa. Kemudian juga iktikaf di Masjid Aqsa. Sama dengan iktikaf di Masjid Haram Mekah dan juga Masjid Nabawi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi dalam kitab dalam Al-Kubra nomor 8357 At-Tabarani dalam Kitabul Kabair 9511 dan juga hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dikatakan kata Nabi SAW la tikafa illa fi al masajid al-thalath Masjid al-Madinah wa Masjid Makkah wa Masjid Ilya atau Masjid al-Aqsa Itikaf yang paling sempurna di bulan Ramadhan adalah hanya di tiga masjid. Masjid Madinah, Nabawi, Masjid Makkah, Masjid Haram, dan Masjid Ilya atau Masjid Aqsa. Kemudian hadis-hadis yang mulia yang lain menyebutkan tentang masalah fadilah salat di sana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwasanya Maimunah bertanya, Maimunah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa riwayat lain dikatakan dia adalah sahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maimunah bertanya setelah menikah dengan Nabi SAW, Ya Rasulullah, beritahukan kepada kami tentang Baitul Maqdis. Maka kata Nabi SAW, Solatlah di dalamnya. Karena sholat di dalamnya fadilahnya sama dengan sholat seribu kali lipat dibandingkan tempat yang lainnya. Lalu kata Maimuna, bagaimana dengan orang yang tidak mampu menuju ke sana ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, maka sebaiknya dia menyumbang walaupun hanya minyak yang digunakan untuk menerangi Masjid Aqsa. Karena siapapun yang menyumbang, ya siapapun yang menyumbang minyak atau memberikan penerangan di Masjid Aqsa sama pahalanya dengan sholat di sana. Dan ini ada motivasi untuk membangun dan merenovasi Masjid Aqsa itu sendiri. Di dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam Kitabul Kabair 214 Mustadrak Al-Hakim nomor 8297 dan seterusnya ini dihasankan oleh banyak ulama hadis kata Nabi SAW Imranu Baitil Maqdis harabu Yathrib وخراب يثرب خروج الملحمة وخروج الملحمة فتح قسطنطينية فتح قسطنطينية خروج الدجال Pembangunan Baitul Maqdis akan terjadi pada saat kota Madinah mulai mengalami kehancuran. Dan hancurnya kota Madinah, maksudnya ada terjadi keributan, adalah waktu munculnya perang besar. Dan munculnya perang besar adalah waktu direbutnya Konstantinia atau kerajaan Romawi. Ributnya Konstantinia, kerajaan Romawi adalah waktu keluarnya Dajjal. Para ulama hadis merincikan mengatakan kemungkinan yang dimaksud sini adalah pada saat terjadi transisi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mulai memimpin dan masuk ke Baitul Maqdis. Setelah beliau meninggal terjadilah fitnah di kota Madinah, terbunuhnya Utsman, terbunuhnya Ali radhiyallahu anhu majmain, maka terjadi fitnah di kalangan kaum muslimin. Maka ini dianggap bahwasanya kerusakan yang terjadi di Madinah dan Baitul Maqdis pada saat itu lagi berjaya, lagi berjaya. Kemudian terjadi perebutan Konstantinopel yang kita tahu terjadi pada tahun 1953 Masehi. Ini terjadi di zaman khilafah Sultan Muhammad Muar, Muhammad bin Murad. Makanya juga rebut Konstantinopel. Ini makna hadis yang pertama. Makna hadis yang kedua adalah ulama menghubungkan ini dengan keadaan akhir zaman nanti. Nanti akan terjadi kerusakan di Madinah dan pada saat itu justru Baitul Maqdis merdeka. Kemudian setelah Baitul Maqdis merdeka maka akan terjadi malhamah perang besar antara kaum muslimin dengan Romawi dan ini juga disebutkan dengan hadis riwayat Bukhari disebutkan tanda-tanda hari kiamat kecil terakhir sebelum terjadinya kiamat besar sebelum Dajjal keluar dikenal dengan malhamah Kubra Tentu ini ada bahasan sendiri, saya tidak bisa jelaskan semuanya di khutbah Jumat. Tapi yang jelas, ini makna hadis yang kedua. Nanti akan terjadi kerusakan di Madinah. Allahu alam apa yang dimaksud dalam makna yang kedua ini. Kemudian Betul Maqdis akan makmur dan merdeka. Setelah itu akan terjadi malhama kubra. Pada saat Betul Maqdis sudah merdeka, ya umat Islam memenangkan peperangan. Lalu kemudian keluarlah Dajjal pada saat itu. Di dalam hadis yang lain disebutkan juga bahwasanya bukan cuma Mekah sama Madinah yang tidak dimasuki oleh Dajjal, tapi Baitul Maqdis pun tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Disebutkan di dalam hadis riwayat Ahmad nomor 3300 nomor 364 di jilid 5 dan disohikan oleh para ulama hadis termasuk Imam Ahmad sendiri. Saya bacakan langsung terjemahnya karena hadisnya cukup panjang. Selama enam tahun kami di bawah pimpinan Junada binti bin Abi Umayyah. Ini dikatakan oleh Mujahid Mujahid ini salah satu ulama tabi'in. Ini gubernur yang berkuasa atau memimpin pada saat itu di wilayah Betil Maqdis. Dia pernah berdiri memberikan khutbah kepada kami seraya berkata, kami pernah mendatangi seorang ansar dari sahabat Nabi yang bernama Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami pun masuk menemuinya seraya berkata, ceritakan kepada kami sesuatu yang pernah Anda dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jangan ceritakan kepada kami sesuatu yang Anda dengar dari orang lain yang Anda dengar langsung dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lalu kami pun mendesaknya. Pada saat itu Ubadah bin Samit berkata Rasulullah anhu Rasulullah SAW pernah berdiri di depan kami seraya bersabda, "Aku ingatkan kalian bahaya Al-Masih Dajjal. Dia adalah seorang yang buta sebelah matanya." Rawi berkata, "Saya yakin yang dimaksud adalah mata kirinya. Akan berjalan bersama gunung-gunung roti dan sungai air pada saat orang sedang kelaparan di akhir zaman." Tandanya ia akan tinggal di bumi selama 40 hari. Dalam riwayat lain dikatakan hari pertama seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti sepekan dan sisa harinya tiga, sisa hari-harinya 37 hari itu seperti hari-hari kalian. Berarti setahun, dua bulan, dua pekan dia akan membuat kerusakan di muka bumi. Kekuasaannya akan mencapai semua tempat minum, telaga-telaga air, semua sungai, semua lautan akan dikuasai oleh Dajjal dia tidak akan dia tidak akan bisa mendatangi empat tempat saja. Masjid Haram Mekah yang ada Ka'bah dan masjidku ini masjid Rasulullah SAW. Maksudnya masjid Rasul kata Umar Samir dan masjid Rasul Nabi SAW dan masjidku ini berkata Masjidil Aqsa di Palestina dan juga wilayah Tursina di wilayah Mesir sekarang. Apapun yang terjadi, ketahuilah bahwa Allah Azza wa tidak buta matanya dan Dajjal buta mata kanannya. Maka nanti akan turun seorang laki-laki yaitu Isa alaihissalam yang akan membunuh Dajjal. Lalu kemudian kalalah dia. Hadis-hadis ini saudaraku menjelaskan tentang fadilah Masjidil Aqsa. Dan tentu masih banyak fadilah-fadilah yang lain yang semestinya kaum muslimin mengetahui. Tapi cukuplah hadis-hadis tadi kita jadikan sebagai pegangan. Saya setelah jalan kemarin menjelas atau mengajak beberapa orang jemaah yang membimbing berjemaah dan saya masuk ke sana. Memang kebetulan pada saat kami masuk kami harus izin diperiksa oleh imigrasi Israel. Tetapi pada saat kami masuk ke sana, Alhamdulillah di sekitar Masjid Aqsa, saudaraku, banyak hotel-hotel kaum muslimin, ada rumah makan, mereka berdagang. Dan kami leluasa masuk ke Masjid Aqsa lima waktu sholat dan masjid itu sangat luar biasa. Di mana sejarahnya saya sempat membeli sebuah buku namanya Atlas Palestine dan saya temukan luar biasa banyak sekali hal-hal sejarah yang memang harus diketahui oleh kaum muslimin termasuk sejarah bagaimana Umar bin Khattab membangun Masjid Qibli di sana dilanjutkan dengan kerajaan Umayyah dibangun oleh Abdul Malik bin Marwan di tahun 70-an 75 sampai sekitar 64 sampai 86 eh, Hijriah dia berkuasa dan dia membangun masjid namanya Kubbatus Sakhra dan semua itu masuk di wilayah Aqsa. Aqsa jauh lebih besar daripada itu karena temboknya berdiri dengan batu-batu gunung yang kuat dan di situ semuanya sholat di dalamnya ulama sepakat sama dengan seribu pahala sholat dibandingkan tempat-tempat lain. Dan di antara hadis-hadis tadi yang saya sebutkan ada dikatakan hadis tadi yang dihasankan oleh para ulama kalau sholat di sana sama dengan seperempat sholat di Masjid Nabawi. Kalau Nabawi seribu dan ini berarti 250 itu di, dikuatkan dengan hadis yang lebih kuat sanatnya dengan seribu pahala sebagaimana hadis Maimunah tadi radhiyallahu anha. Kesimpulan yang saya ingin sampaikan saudaraku, bila Allah mudahkan Anda untuk ada rezeki dan bisa umrah plus aksa maka lakukanlah dan datangi ke sana. Angkat semua perasaan-perasaan khawatir bahwasanya akan terjadi keributan dan seterusnya. Karena di sana sangat aman. Keributan terjadi di beberapa titik-titik tertentu saja dan memang tentu saja ada perampasan dan penjajahan. Dan di sini kita dengan hadir di sana saya ketemu dengan imam masjid Aqsanya langsung, ketemu dengan banyak kaum muslimin di sana, kami dipeluk dan mereka hampir menangis, memberikan e, penghargaan dan berterima kasih kenapa kita datang. Dan saudara-saudara kita di Turki sekarang sangat memahami tentang poin ini, sehingga mereka punya penerbangan. Allah alam yang saya dapat informasi adalah tiga pesawat setiap pekannya berarti seribu orang muslim Turki datang ke sana. Pada saat ditanya oleh beberapa teman-teman kami yang dari Indonesia yang segintir saja yang datang, cuma 30-50 orang maksimal per satu kali datang, maka bertemu dengan seribu orang-orang Turki ditanya, kenapa kalian datang ke sini? Jawabannya sangat bijaksana, karena kami tidak ingin kehilangan masjid ini. Dan ternyata teman-teman sekalian di media, termasuk di Indonesia, dibesar-besarkan. Seakan-akan sudah tidak mungkin orang muslim ke sana. Dan pada saat kami ke sana, sama sekali tidak ada terjadi apa-apa. Kalaupun terjadi keributan, maka biasanya anak muslim ini menusuk seorang Israel. Pada saat pun dia terbunuh orang itu, maka dicarilah si muslim tadi setelah didapat maka yang lainnya kembali kepada kehidupan seperti semula. Tentu ini bukan kita menggampang-gampangkan untuk tidak berdoa kepada Allah. Kita meminta agar kemerdekaan terjadi di sana. Tapi saya tetap memotivasi muslim untuk datang ke sana. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan kita hadir di sana. Walaupun cuma 3-4 hari. Karena program travel kemarin ada 4 hari. Mudah-mudahan dengan kita niatkan ribat kita mengikat diri di perbatasan antara kaum muslimin dengan orang-orang non-muslim ini, mendapatkan hadis Bukhari yang berbunyi kata Nabi SAW, ribatu yauman fi sabilillah khairu minad dunya wa fiha. Mengikat diri di perbatasan antara muslimin dengan orang-orang kafir, di wilayah konflik justru, di mana kita justru hadir di situ menunjukkan kekuatan kaum muslimin. Walaupun kita tidak berbuat apa-apa, kita hanya datang seakan-akan memberikan dukungan, pahalanya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Sehari saja, sudah lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Dan ini sebuah sebuah fadilah. Dan saya titipkan pesan juga terakhir saudaraku sekalian, titipkanlah doa untuk saudara-saudara kita muslim di sana agar Allah berikan mereka kemenangan, agar Allah muliakan tempat itu dan memang ini janji dari Allah dan Rasulnya kita akan berkuasa dengan izin Allah dan jangan lupakan sejarah kita kaum muslimin sudah berkuasa 1335 tahun yang akan saya lebih jelaskan nanti di materi kita di acara Tabligh Akbar tentang hidup yang mulia dengan Islam. Aku lu kauli hadza, saya sudah mengucapkan perkataan saya ini wa astaghfirullah li wa lakum dan saya beristighfar dan mengajak jamaah istighfar kepada Allah, fastaghfiruna ghufran beristighfarlah sungguh Dia Maha menerima taubat hamba-hambanya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala juga salawat dan taslimat besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dua buah hadis Nabi SAW yang mulia berhubungan dengan hari Jumat, saudaraku. Yang pertama adalah hadis riwayat Imam Nasai yang berbunyi kata Nabi SAW, Hari Jumat itu ada 12 waktu. Dari terbit matahari, subuh tadi, sampai terbenam matahari. Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa di 12 waktu itu kecuali diijabah oleh Allah. Dan kejarlah waktu ijabah itu habis asar sampai terbenam matahari. Artinya 12 waktu dari pagi sampai maghrib itu insya Allah diijabah doanya. Tapi lebih banyak berbanyak doa setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Riwayat Imam Muslim juga menyebutkan bahwasanya Jumat adalah waktu yang berkah. Ada satu waktu di mana atau ada waktu-waktu di hari Jumat di mana kalau seseorang muslim berdoa pasti Allah ijabah. Dan kata Nabi SAW kejarlah waktu ijabah itu antara duduknya imam di khutbah kedua sampai diikomahkan sholat. Makanya semua khatib kalau sudah mengikuti sunnah Nabi SAW pasti mereka akan berdoa di khutbah kedua dimulai dari Nabi SAW dan seluruh ulama yang akan berpegang pada sunnah beliau sampai hari kiamat. Maka jangan sia-siakan dua waktu yang mulia ini. Mari kita hadirkan hadir dan fikiran kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah ijabah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kami memujimu ya Allah sebagaimana layak kau dipuji sebagai pencipta. Kami yakin kau pencipta seluruh yang di langit, seluruh yang di bumi, semua yang di kedalaman lautan baik kelihatan atau tidak kelihatan oleh mata kami. Kami memujimu sebagaimana layak kau dipuji dan kami memberikan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana engkau dan malaikatmu telah memberikan salam kepadanya. Ya Allah, kami memohon kepadamu dengan rahmatmu yang luas agar engkau menanamkan iman yang sempurna di dalam hati kami dan engkau memudahkan kami untuk melakukan perbuatan yang sempurna yang telah engkau perintahkan dan kami memohon kepadamu agar engkau menerima semua keimanan dan keamal solehan kami itu ya Allah ampunilah kami dan kedua orang tua kami seluruh kerabat kami seluruh muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada yang masih hidup dan juga yang sudah meninggal ya Allah zat yang maha kuat yang maha perkasa berikanlah pertolongan kepada saudara-saudara kami di Palestina di Syria di Yaman Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka berada. Ya Allah ikhlaskanlah niat-niat mereka, kokokanlah telapak-telapak kaki mereka, terimalah para syuhada mereka, serta muliakanlah Islam di tangan mereka dengan di tangan-tangan kami dan partisipasikanlah kami bersama mereka di pahala baik dengan doa, dengan harta dan juga dengan jiwa kami. Ya Allah kami memohon surga firdausmu tanpa hisab dan kami menjauhkan diri dari api neraka. Ya Allah kami memohon surga firdausmu tanpa hisab dan kami menjauhkan diri dari api neraka. Ya Allah kami mohon surga firdausmu tanpa hisab dan jauhkanlah kami dari api neraka. Ya Allah jadikanlah perkumpulan kami ini perkumpulan yang penuh dengan berkah dan rahmat dan perpisahan senangnya perpisahan yang membawa pengampunan dan juga rahmat rahmatmu atau tambahan berkah darimu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ghafar ya rabbal alamin wa sallallahu nabiyana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'mur bil adil wal ihsan. Sesungguhnya Allah selalu menyuruh kita berbuat kebaikan dan kepatuhan. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Dan Allah melarang sekali perbuatan pelanggaran, keji dan maksiat. Ya Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Itu peringatan dari Allah maka jadikan sebagai prinsip hidup kalian. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum. Ingatlah selalu Allah dan patuhlah padanya. Dia akan ingat kepada kalian. washkuru niyami yazidkum syukuri niatnya maka dia akan tambah wala zikrullahi akbar mengingat Allah adalah amal yang paling besar wa akimi salat dan dirikanlah salat